Banyak mereka yang bisa katakan muslim, tapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah semangat untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita, dalam akidah kita, dalam muamalah kita dan yang lainnya. Semaksimal mungkin kita untuk ittiba, itu mengikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Karena sesungguhnya ya akhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa umat Islam ini akan berpecah belah. Dalam hadis-hadis yang sahih di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finna semuanya dalam api neraka illa wahidah, kecuali satu. Siapa mereka? Dalam mereka yang lain, Wahyal jamaah ia adalah al-jamaah. Dan dalam rakyat yang lain disebutkan ma'ana alaihi wa ashabi. Hakikat jamaah itu adalah yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti manhaj yang diridai oleh Allah hanyalah manhaj yang dititi oleh Rasulullah dan siapa? Para sahabatnya. Siapa yang mengikuti selain manhaj Rasulullah dan para sahabatnya, maka kita bisa pastikan itu adalah manhaj yang menyimpang. Yang tidak mau mengikuti manhaj Rasulullah dan para sahabatnya, kita bisa pastikan bahwa itu manhaj yang menyimpang. Kenapa? Bukankah yang yang membawa kebenaran berupa Islam itu adalah Rasulullah SAW dan disampaikan kepada para sahabat dan bukankah para sahabat yang menyampaikan Islam itu kepada kita menyampaikan kepada generasi setelahnya tentang apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran dan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang yang berkata kita tidak butuh sahabat, maka orang seperti ini ikhwatul Islam telah menyelisihi ayat-ayat yang banyak yang memerintahkan kita mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang ternyata Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, kata Ibu Al-Imam Al Qayyim mengatakan, jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian kalian di sini ketika ayat turun itulah para sahabat. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani wahai para sahabat, faqad tadau sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Fa tawallau tapi jika mereka berpaling apa yang terjadi? Fa innamahum fi shiqaq mereka akan terus-menerus berselisih. Tapi di sini Allah mengatakan bahwasanya orang yang tidak mengikuti para sahabat pasti berselisih. Dalam ayat yang lainnya dalam surat At-Taubah 100 Allah mengatakan apa? Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka di sini siapa? Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Berarti Allah telah menyatakan keriduan bagi siapa yang mengikuti manhaj para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sebaik-baiknya generasi akhir. Yang disebutkan dalam hadis khairun nasi qarni sebaik-baiknya generasi adalah sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian setelah Yang kemudian mereka disebut dengan istilah salaf. Mereka dikenal dengan istilah apa? Salaf. Jadi salaf itu secara kalau dimutlakan maknanya adalah generasi para sahabat. Demikian pula tiga generasi yang diutamakan sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Dan ini yang mendefinisikan seperti itu adalah Imam Al Ghazali, imam yang sangat masyhur di Indonesia ya. Beliau mengatakan as salafum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan salaf yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Al Baijuri dalam kitab Jawharatul Tauhid mengatakan mendefinisikan tentang salaf apa? Hum ashabu Rasulillah sallallahu wal qurunul mufaddalah. Mereka adalah para sahabat Rasulullah dan tiga generasi yang diutamakan. Jadi mereka yang disebut apa? Salaf. Iya. Yeah. Oleh karena itulah akhwat Islam azakumullah kewajiban kita sebagai seorang muslim mengikuti metode mereka dalam memahami Al-Qur'an, di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam beribadah kepada Allah sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibn Yaman berkata apa? Kullu ibadatin setiap ibadah lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Fala tata'abbaduha, jangan kalian melakukannya. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat, maka jangan kalian melakukannya. Karena para sahabat yang paling tahu bagaimana tata cara ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya dalam kisah Abdullah bin Mas'ud yang mengingkari suatu kaum yang membuat halakoh kemudian dipimpin oleh satu orang di mana pemimpinnya berkata ucapkan subhanallah seratus kali akhirnya beramai-ramai mereka mengucapkan subhanallah subhanallah subhanallah ucapkan alhamdulillah seratus kali beramai-ramai mereka mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah maka Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat ini berkata kepada mereka apa? Ya, hakum ummat Muhammad. Celaka kalian hai umat Muhammad. Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin am annakum muftatihu babi dhalalah. Kalian ini di atas milah yang lebih tertunjuki dari milah Nabi Muhammad atau kalian hendak membuka pintu kesesatan. Haulai ashabu Rasulullah SAW Aniyatuhum lan tuksar Wathiyabuhum lan tabla Para sahabat Lihat masih banyak kata belum Mas'ud Bejananya belum pecah Bajunya belum lusuh Kenapa kalian tidak mengikuti Tata cara ibadah Dan zikirnya para sahabat Apa kata mereka Ya Abu Abdurrahman Ma'arutna illa khairah Hai Abu Abdurrahman, niat kami baik kok. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? kan min muridin lil khairi lan Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena tata caranya tidak tidak sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mengikuti jejak kaki para sahabat. Di dalam akidah mereka, di dalam ibadah mereka, bagaimana tata cara hidup mereka dan dalam beragama mereka. Wah, lagi kita harus kembali seperti zaman sahabat maksudnya nggak usah naik pesawat tapi naik kota begitu. Ya, kita nggak usah naik mobil tapi naik kuda begitu. Bukan itu maksudnya, Pak. Karena para sahabat telah memberikan kepada kita kaidah-kaidah dalam beragama. Ya, Al-Qur'an dan hadis pun memberikan kepada kita bagaimana kaidah dalam memahami ya permasalahan-permasalahan. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itu ya akhi, ketika kita dapatkan para sahabat telah memberikan kepada kita kaidah-kaidah kehidupan, kita akan tahu bahwasanya pesawat, mobil itu tidak bertentangan dengan ya, pemahaman para sahabat Rasulullah. Sebab para sahabat mempunyai keyakinan bahwa yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya halal. Makanya di zaman Umar bin Khattab beliau yang pertama kali membuat ya postilan. Padahal di zaman Rasulullah tidak ada. Dengan cara apa? Ya buat posko, posko, posko. Setiap posko itu ya disiapkan kuda-kuda yang dikuruskan yang larinya sangat kencang sekali. Nah, di disinilah ikhwata Islam. Maka para ulama pun berusaha untuk mengikuti para sahabat dari generasi ke generasi. Ya, terlebih Imam yang empat, semua sepakat untuk merujuk para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia Imam Malik, mengatakan lan yasluha amru hadhil ummah illa bima salha bi awwaluha tidak akan beres urusan umat Islam ini kecuali yang membereskan generasi pertamanya ini dia Imam Abu Hanifah beliau mengatakan idza ja'ana min an Rasulillah SAW ta'ala ra'si wal ain apabila datang dari Rasulullah SAW maka di atas kepala dan mata harus diterima. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi dan apabila datangnya dari para sahabat fa'ala ra'si wal ain harus di atas kepala dan mata. Ya Abu Hanifah mengatakan kalau itu datangnya dari para sahabat harus diterima. Imam Syafi'i apalagi Imam Syafi'i Beliau memberikan kaidah-kaidah yang sangat kokoh sekali yang berhubungan dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Sampai-sampai ya Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in ya dari riwayat Rabi bin Sulaiman bahwasanya Imam Syafi'i mem memuji para sahabat. Beliau mengatakan, wafat asnallahu tabaraka wa ta'ala Allah telah memuji para sahabat. Ya demikian pula Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, wahum fauqana fi kulli ilmin wa aqlin wa wara'in wa jtihadin wa stimbatin. Mereka para sahabat di atas kita. Kita di sini Imam Syafi'i, bukan antum. Ya. Yeah. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, warok, akal, pemahaman, istimbat. Ya. Wa ara'uhum lana Ahmad dan pendapat mereka lebih terpuji untuk kita kata Imam Syafi'i. Wa lana indana min ara'ina li anfusina dan mereka pendapat para sahabat lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Ini perkataan siapa? Al Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan demikian sama. Beliau dalam berkata dalam kitab Aslus Sunnah. Kata beliau min usuli sunnati indana di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami apa? Hatta masuk di makana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dari imam yang empat dari empat madhab ini Pak, semua sepakat untuk merujuk para sahabat. Demikian pula Ibnu Hazm al-Zahiri yang terkenal dengan ulama mazhab al-Zahiri. Dalam kitab beliau ya Ihkamul Ahkam Uh, saya lupa al-ihkam ya, yang berhubungan dengan masalah usul fikih, beliau membawakan pasal khusus tentang wajibnya rujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akal Islam, a'azzakumullah Lalu bagaimana hakikat manhaj para sahabat yang disebut dengan manhaj salaf? Manhaj yang agung sekali. Kalau kita berbicara tentang manhaj ahlu sunnah yang karena ya para sahabat ini disebut dengan ahlu sunnah wal wal jamaah. Sebagaimana dikatakan Imam Al Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. Imam Al Barbahari berkata, "I'lamu an al-Islam huwa sunnah wa sunnatihi al-Islam." Ketahuilah Islam itu sunnah dan sunnah itulah Islam. Famina sunnati luzumul jamaah. Dan yang termasuk dari sunnah adalah berpegang kepada al-jamaah. Kemudian beliau berkata, wal asas alladhi tubna alaihil jamaah. Pokok yang dibangun di atasnya al-jamaah siapa? Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum ahlu sunnah wal jamaah. Mereka lah yang disebut dengan ahlu sunnah wal, wal jamaah. Jadi ya para sahabat disebut juga apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Para sahabat juga disebut apa? salah Ya, penamaan salaf dengan penamaan ahlu sunnah wal jamaah itu nggak ada bedanya sebetulnya pak. Iya. Itu itu juga, cuma beda nama sedikit, tapi maksudnya itu itu juga. Nah, Ya, membahas pemahaman alusunah memang apa namanya butuh waktu yang panjang. Mungkin ustadz-ustadz di sini sudah membahas tentang akidah alusunah wal Jamaah. Namun manhaj alusunah atau salaf yang dipegang oleh para sahabat ini luar biasa. Kenapa Pak? Yang pertama, mereka senantiasa mengajarkan kepada kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Hanya fanatik kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Tidak pernah mengajarkan fanatik kepada individu, tidak. Pernahkah kita mendengar para sahabat mengajarkan fanatik untuk kepada Abu Bakar? Pernahkah kita mendengar bahwa para sahabat mengajarkan fanatik kepada Umar? Pernahkah kita mendengar para sahabat mengajarkan fanatik kepada Ali bin Abi Talib Tidak. Mereka tidak pernah fanatik kepada siapapun juga, kecuali kepada Allah dan Rasulnya Salawatullahi Alaihi Wasallam. Makanya kan di zaman ya para sahabat nggak ada yang namanya muncul madhab Abu Bakar, madhab Umar yang kemudian punya pengikut masing-masing seperti madhab yang empat gitu kan. Kenapa? Karena di zaman dahulu mereka betul-betul merujuk ya dalil-dalil tetap ya seperti Umar bin Khattab apabila tidak menemukan dari Al-Qur'an dan hadis melihat ada tidak fatwa Abu Bakar. Demikian pula di zaman setelah Umar, ya Uthman, kalau tidak menemukan dalil dari Al-Quran dan hadis melihat ada fatwa dari Abu Bakar dan Umar. Namun keistimewaan manhaj salaf ini betul-betul kita dilatih dan diper, di, diperintahkan untuk hanya fanatik kepada Allah dan Rasul. Sebuah bukti banyak sekali, di antaranya sebuah kisah Ibnu Abbas. Di mana Ibnu Abbas waktu itu sedang membahas tentang wajibnya haji tamatu. Di mana Ibnu Abbas berpendapat bahwa haji tamatu itu harus dan beliau membawakan dalil-dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya Rasulullah SAW menyesal, ya yeah. kenapa beliau tidak hajinya haji apa tamatu? Di antara juga hadis Rasulullah memerintahkan para sahabat yang tidak membawa haji hewan haji untuk merubah menjadi haji tamatu yang jadi umroh. Rupanya di antara hadirin ada yang berkata kepada Ibnu Abbas, "Hai hey Ibnu Abbas, bukankah Abu Bakar dan Umar mereka lebih memilih haji ifrad?" Apa kata Ibnu Abbas? yushik an zila alaikum hijaratum minas sama. Hampir-hampir Allah turunkan batu kepada kalian dari langit. Aku lakum qala Rasulullah, aku ucapkan kepada kalian sabda Rasulullah, wa taquluna Abu Bakar Abu Bakrin wa Umar, Sementara kalian yang membawakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Artinya, apakah kalian kira bahwasanya hadis-hadis Rasulullah SAW itu sejajar dengan perkataan Abu Bakar dan Umar? Ya. Bahkan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, sepakat dengan Ibnu Abbas dalam masalah ini, dalam masalah haji. Ketika ditanya kepada Ibnu Umar, tapi ayahmu, hai Abdullah, lebih memilih haji Ifrod. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya. Apakah ayahku lebih berhak diikuti ataukah Rasulullah? Apakah ayahku yang lebih berhak diikuti atau siapa? Rasulullah. Inilah Pak ya. Makanya manhaj para sahabat manhaj al-sunnah wal jamaah selalu mengajarkan kita fanatik bukan kepada pendapat manusia, tapi pendapat Allah dan Rasul. Sementara selain al-sunnah wal jamaah menganjurkan kita untuk fanatik kepada fulan dan fulan. Fulan dan allah, Jauh berbeda. Nah sehingga akal Islam ya perbedaan prinsip ini mau tidak mau pasti akan menimbulkan kontroversi. Ketika yang satu lebih fanatik kepada madhab, yang satu fanatiknya kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan terjadi apa? Ya, perbedaan persepsi. Makanya ikhwatul Islam azakumullah dan sebetulnya ya Keyakinan empat madhab semuanya mewajibkan untuk fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Imam Syafi'i yang terkenal beliau mengatakan apa? Jika sahal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berkata, "Idza ajma'al muslimun 'ala anna man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yad'ani qali ahad." Kaum muslimin bersepakat bahwasannya apabila telah jelas kepada seseorang sunnah Rasulullah tidak boleh ia meninggalkan sunnah Rasulullah hanya karena mengikuti pendapat seseorang tidak boleh Imam Syafi'i juga mengatakan idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala rasul fal qawlu ma qala rasul fala tuqalliduni kalau kalian mendapatkan dalam buku saya ini ada pendapat saya yang tidak yang tidak sesuai dengan sabda Rasulullah, maka yang kalian pegang adalah sabda Rasulullah, jangan kalian membeo kepadaku. Imam Syafi'i bahkan berkata kepada Sa'ad, ya Ibn Asad. Waktu itu Sa'ad bin Asad berkata kepada Imam Syafi'i, ya, bagaimana pendapatmu hai Syafi'i tentang hadis-hadis ru'yah? Artinya terlihatnya Allah nanti di hari kiamat. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Ibn, Sa'ad, ya Ibn Asad, hai anaknya Asad. Yubdi ilayya haitu amitu. Nisbatkan kepada saya, baik saya masih hidup ataupun saya sudah meninggal dunia, annakulla hadithin sahha fa inni aqulu bih wa ilm yablughni. Bahwasanya apabila hadis telah sahih, itulah pendapatku walaupun tidak sampai kepadaku. Walaupun tidak sampai kepadaku. Lihat Imam Syafi'i mengajarkan agar kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Dan ternyata Pak, para ulama madhab syafi'i pun juga mempraktekkan kita Imam Syafi'i. Ya, banyak sekali ulama-ulama madhab syafi'i yang mereka itu tidak fanatik dengan madhab syafi'i. Antum tahu yang bernama Al-Imam Al-Khattabi? Al-Khattabi Abu Sulaiman ini disebutkan bahwa beliau menyalahi madhabnya sendiri karena beliau di atas madhab syafi'i itu dalam 119 permasalahan karena beliau melihat adanya dalil yang lebih kuat. Antum lihat Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muhadzab sering beliau menyelisih pendapat madhabnya sendiri. Di antara contohnya dalam masalah makan daging unta. Di Imam Nawawi ya sesuai dengan madhab jumhur bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudhu. Ibnu Hajar Asqalani juga di atas madhab Syafi'i Ya, berapa banyak menyelesaikan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah mazhabnya sendiri. Ya. Itulah memang yang diajarkan oleh salafus saleh, Pak. Kita tidak diperkenankan untuk fanatik kepada ya ke, kepada yayasan, kepada organisasi, kepada individu, kepada ustadz dan yang lainnya. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berarti kemudian kita tidak tidak peduli sama ulama, tidak. Karena ya, sikap manusia terhadap ulama itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama orang yang gulu terlalu berlebihan kepada ulama. Seakan ulama itu sama dengan nabi. Sehingga akhirnya apa? Mereka pun menganggap ulama itu segala-galanya. Kelompok yang kedua melecehkan ulama. Ah, kita nggak butuh ulama, cukup Al-Quran dan hadis saja. Lalu dipahami sendiri sesuai dengan akalnya. Ini pun bahaya. Kelompok yang ketiga inilah yang tengah-tengah dan inilah madzhab sunnah wal jamaah bahwa oh, kita tetap menghormati ulama, tapi cara menghormati bagaimana? Ya, yaitu kita jadikan mereka wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis tapi kita mengakui bahwa ulama manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Makanya, ya, madhab salaf ahlus sunnati wal jamaah memandang apabila terjadi perselisihan para ulama, yang harus kita lakukan apa? Lihat dalilnya. Mana yang paling kuat? Yang kedua, apabila terjadi perselisihan para ulama, tidak boleh berhujah dengan pendapat ulama. Karena ulama bukan dalil untuk ulama lain ya hujah itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah akal Islam. Mereka selalu mengagungkan Al-Quran dan hadis. Bagi mereka Al-Quran dan hadis itu segala-galanya. Berbeda dengan selain Ahlus sunnah. Yang satu seperti Mu'tazilah. Apakah mereka mengagungkan Al-Quran dan hadis? Tidak. Mereka mengagungkan akal. Bagi mereka akal itu lebih segala-galanya dibandingkan dengan Al-Quran dan hadis. Dan di zaman ini yang mirip Mu'tazilah liberal. Liberal memandang bahwa Al-Quran dan hadis itu bisa dikritik oleh akal. Sehingga menurut mereka parameter kebenaran itu apa? Akal. Makanya mereka tidak segan-segan mengkritik Al-Quran, tidak segan-segan mengkritik hadis Nabi SAW yang tidak sesuai dengan akal-akal mereka, mereka tidak mengagungkan Al-Quran dan hadis. Tapi yang mereka agungkan apa? Akal. Sementara Al-Sunnah wal Jamaah lebih mengagungkan Al-Quran dan hadis daripada akal. Al-Sunnah punya keyakinan bahwa akal itu fungsinya untuk memahami Al-Quran dan hadis. Bukan untuk melawan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akal memang penting, tapi itu digunakan untuk memahami, bukan untuk menentang, bukan untuk melawan. Beda. Ya. Sementara sebagian lain, Pak, seperti orang-orang Syiah, apakah mereka mengagungkan Al-Quran dan hadis? Mereka orang yang paling jauh dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana mereka berpegang kepada Al-Quran dan hadis sementara mereka menyangsikan Al-Quran? Bahkan mereka punya keyakinan Al-Quran yang ada di kita itu katanya sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Mereka juga menolak hadis-hadis yang sangat banyak hanya karena klaim bahwa itu tidak berasal dari Ahlul Bait. Makanya mereka orang yang paling jauh dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula suatu kelompok yang lebih mengagungkan para wali. Seakan-akan wali itu sejajar dengan para rasul. Ini sebut Pak, ya, dalam dunia tasawuf namanya. Mereka punya keyakinan wali itu nggak mungkin salah. Karena tidak ada malaikat, tidak ada wali itu ada malaikat katanya. ya Bahkan mereka punya keyakinan wali itu lebih tinggi dari nabi dan rasul. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata, "Maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasuli wa wali." Kedudukan nabi di alam barzakh itu di atas rasul di bawah wali. Jadi menurut mereka yang paling tinggi wali, setelahnya nabi, setelahnya rasul. Jadi rasul paling apa? paling rendah. Sementara kita sunnah punya keyakinan yang paling tinggi apa? Rasul. Setelahnya apa? Nabi, baru wali. Sama mereka dibalikin. Wali. Ya. Subhanallah. Makanya mereka mengatakan orang yang sudah sampai kepada derajat wali tidak ada ke keharusan untuk mengikuti para nabi. Tidak perlu ngikutin syariat, kata mereka. Bahkan mereka meledek para ahli hadis apa kata mereka? Ah, kalian ini sanadnya dari mayat ke mayat. Haddatsana fulan. Ah, si fulan sudah mati. Dari fulan. Ah, sudah mati juga. Dari fulan sudah mati. Sedangkan kami dari hidup ke hidup. Haddatsani qalbi an Jibril an Rabbi. Ya, bercerita kepadaku hatiku dari Jibril dari Tuhanku langsung dari hidup ke hidup. Makanya mereka orang yang paling tidak suka dengan ilmu hadis. Makanya dalam dunia tasawuf itu tidak peduli hadis. Mereka tidak peduli. Ya. Ada yang menolak hadis, ada juga yang semua hadis pokoknya yang penting hadis lah. Palsu-palsu juga hadis. ya. Makanya yang paling mengagungkan Al-Quran dan hadis siapa? Al-Sunnah wal, wal Jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yang paling memahami ya dan meng mengimani. Bahkan hadis-hadis Nabi mereka pilah mana yang sahih, mana yang tidak sahih, yang doif yang hasan, yang palsu. Mereka membela hadis Nabi SAW dengan seluruh kekuatan mereka. Ikhwatul iman azakumullah. Maka dari itu ya akhi, ini manhaj yang telah apa nama diajarkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengagungkan Al-Quran dan hadis dan hanya fanatik kepada Al-Quran dan hadis dan ini yang diperintahkan oleh Allah juga Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1 Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih hai orang-orang yang beriman jangan kalian mendahului Allah dan rasulnya Artinya jangan kita mendahulukan siapapun di atas Al-Quran dan hadis. Bahkan Al-Sunnah punya keyakinan bahwa adat istiadat pun tidak boleh diikuti apabila bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Beda apa dengan sebagian kaum muslimin tradisional yang lebih mengagungkan adat daripada syariat. Seakan-akan adat segala-galanya sudah apa yang dikatakan oleh apa sepuh-sepuh para sesepuh makanya kan ada sandiwara seorang sepuh ya yeah. terkadang kan orang Indonesia ini masya Allah apa berpegang kepada adatnya luar biasa saya pernah ngobrol sama orang yang begitu sangat kental dengan adat ketika saya bilang ya dalilnya mana mas Kata dia, eh sepuh-sepuh kita itu lebih banyak makan garam dari kita. <laughs> Iya mas, karena kebanyakan garam jadi asin. Iya. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy juga ketika dikatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy itu ikuti apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami, adat istiadat kami. Rupanya mereka lebih mendahulukan adat istiadat. Rupanya mereka lebih mendahulukan apa yang mereka temukan dari nenek-nenek moyang mereka. Lalu Allah mengatakan, "Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun." Apakah walaupun bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian itu tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, kalian tetap ikuti juga? Dalam ayat ini disebutkan bahwa kebanyakan adat istiadat tidak masuk di akal, Pak. Saya pernah, ya, saya punya istri waktu itu lagi hamil, kemudian pakai apa namanya handuk dibelit di sini. Tahu ada orang tua di kampung bilang, nak jangan dibelit di situ kalau lagi hamil. Kenapa nek? Karena nanti ya janinnya itu nanti kebelit sama ulat tali pusat. Dipikir-pikir apa hubungannya antuk sama tali pusat? Ya. Ini keyakinan kita nek. Ada kita. Kamu harus hormati sesepuh kita. Subhanallah. Dokter mana yang bisa mengatakan, Pak, bahwasanya kalau anduk dibelit di sini pengaruh ke sini? Apa hubungannya secara ilmiah? Tidak bisa dibuktikan dan memang tidak masuk di akal. Banyak keyakinan-keyakinan masyarakat tidak masuk di akal. Apalagi untuk mendapatkan hidayah, hidayah berupa dalil. Di masyarakat kita masih punya kepercayaan Pak hari-hari sial. Bahkan ada orang mau menikah saja dihitung-hitung dulu harinya tuh. Nama suami kamu calonnya siapa? Itu, Wah, nggak cocok ini. Ya ilaha illallah. Ada lagi punya keyakinan hari sial, Pak. Saya waktu itu dekat eh, apa namanya desa saya ada sebuah desa memang di situ tradisional sekali. Mereka punya keyakinan bahwa hari Selasa itu hari sial. Jadi kita nggak boleh aktivitas pada waktu itu. Dan anehnya kampung sebelahnya bukan hari Selasa pak, Herbo. Kampung sebelahnya lagi Sabtu. Waduh, kalau Senin sampai Herbo sial terus puyeng juga. Padahal kesialan itu hanya milik milik Allah. Coba akal pikiran kita nalar kemana? Masa hari bisa memberikan kesialan? Yang bisa memberikan kesialan hanyalah Allah. Allah, apa salahnya hari? Hari diciptakan oleh Allah. Dia bergulir dengan perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka dari itulah ya Al-Sunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwasannya setiap adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, maaf, kita tidak bisa memakai dulu. Adat yang seperti apa yang boleh di, di, di, apa, dilaksanakan dalam syariat? Para ulama memberikan perincian dan syarat-syarat. Di antaranya adat itu tidak boleh bertabrakan dengan syariat. Di antaranya adat itu boleh diamalkan dalam perkara yang tidak ada batasannya dalam syariat. Ya. Yeah. Makanya aneh ketika orang-orang liberal berkata ketika mereka menafsirkan makna jilbab yang di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu apa? Ya, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Apa kata orang liberal? Jilbab itu adalah ya penutup atau pakaian. Dan ini disesuaikan dengan adat istiadat. Ya. Jadi jilbabnya suatu kaum itu sesuai dengan adat mereka. Uh, berarti jilbabnya orang asmat kok teka dong, Musibah ini. Ya. Kita katakan dari mana pemahaman seperti itu? Para ulama ahli bahasa Arab saja tidak ada yang menafsirkan jilbab itu seperti itu. Kalau kita buka kitab-kitab bahasa Arab, seluruh ulama bahasa Arab mengatakan bahwa jilbab itu pakaian lebar yang yang, yang apa namanya, yang menutupi seluruh seluruh tubuh itu jilbab. Ya. Yeah. Ikhwatul iman, azakumullah. Maka dari itulah tidak aneh Pak kalau dakwah ahlu sunnah salaf ini seringkali bertabrakan dengan adat. Karena adat terkadang seringkali berbau sesuatu yang syirik, terkadang syirik. Ya, yeah. mengkeramatkan nenek moyang, Kadang ada orang bangun rumah saja itu, ya, lagi bangun rumah itu pakai apa itu di atap tuh? Atau digantungin sesuatu itu katanya. Biar apa? Biar nggak kena musibah. Ya, untuk menghormati leluhur dan yang lainnya, masya Allah. Padahal itu sesuatu yang tidak tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, bahkan itu kesyirikan. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah, menjadikan kita ini jadi akhirnya menganggap bahwa sesuatu itu bisa menolak bala, padahal yang besar bisa menolak bala hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, pula amliku li nafsi illa masya Allah." Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kan kehendaki. Rasulullah saja ketika hidupnya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat apalagi sudah meninggal dunia. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Inilah manhaj salaf yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan mereka agung. Mereka lah satu-satunya kelompok yang betul-betul menghormati Al-Quran dan hadis yang sangat mengagungkan Al-Quran dan hadis, yang sangat memperhatikan Al-Quran dan hadis. Ya. Mereka berusaha mempelajari Al-Quran dan hadis dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Mereka orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Ya. Mereka berusaha untuk mengikuti jejak kaki Rasulullah dalam penampilannya kelihatan. Wah, Rasulullah berjanggut, saya juga mau berjanggut. Ini sunnah Rasulullah. Para nabi semuanya berjanggut. Ya, saya pun ingin berjanggut. Bahkan Rasulullah SAW ia ya bersabda juzus syawarib wa aful liha khaliful majus. Ya. Juzus syawarib potong kumis wa aful liha panjangkan jang janggut. Selesai orang majusi. Sebagian orang, Pak, memahami perkataan selisih or selisih orang majusi ya dengan pemahaman yang saya katakan menyimpang kenapa jadi menurut dia berarti perintah untuk berjanggut itu dalam rangka menyelisih orang majusi nah kalau orang majusi berjanggut berarti kita nggak perlu pakai jang pakai janggut kita katakan ini pemahaman aneh kenapa Bukankah orang-orang kafir di zaman Rasulullah bukan hanya majusi? Di zaman Rasulullah ada, ada ahli kitab nggak? Yahudi Nasrani ada tidak? Ada. Musyrikin Quraisy ada? Ada. Tapi kenapa Rasulullah hanya menyebutkan majusi saja di sini? Karena di zaman itu ahli kitab berjanggut. Orang-orang musyrikin Quraisy berjanggut. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy itu sangat bangga dengan janggutnya. Sampai-sampai kalau mereka lagi marah kemudian janggutnya dipegang langsung reda. Saking bangganya dengan janggut itu. Ya. Tapi orang Majusi beda sendiri. Mereka klinis habis janggutnya, kumisnya digedein gitu. Ya. Dan ini menyelisih fit, fitrah. Karena Rasulullah mengatakan janggut itu termasuk fitrahnya laki laki-laki. Nah, kenapa Rasulullah hanya mengatakan selisih orang Majusi? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan secara umum selisih orang-orang kafir? Tidak. Karena ahli kitab pada waktu itu pakai janggut sesuai fitrah. Orang-orang musyrikin Quraisy pun juga memelihara janggut sesuai fitrah. Tapi orang majusi ini tidak sesuai fitrah. Nah kalau orang majusi kembali kepada fitrah, masa umat Islam menyelesaikan fitrah? Tidak diperbolehkan tentunya. Maka kita umat Islam ya, yang mengikuti Para nabi pun berusaha bagaimana bisa mengikuti Rasulullah. Oh Rasulullah ternyata pakaiannya cingkrang. Ya. Sebutkan dalam hadis bahwa Utsman bin Affan keluar dalam keadaan pakaiannya kainnya itu di atas mata kaki, bahkan pertengahan betis. Sambil berkata demikianlah dahulu pakaian Rasulullah begini. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi bahwa Rasulullah pernah melihat seorang sahabat memakai pakaian kain yang sampai melabuh ke tanah, tertutup. Dikejarnya oleh Rasulullah sampai-sampai Rasulullah kecapean. Ya. Kemudian Rasul bersabda, "Irfa izarak." Angkat kainmu itu angkat. Apa kata sahabat ini ya Rasulullah? Ya inna rubbata ini ahnaf, ini rajulun ahnaf. Hei Rasulullah saya ini seorang laki-laki yang kakinya X begini. Wa inna rukbataya tastok dan bahwasanya uh, eh, dua dengkul saya ini suka beradu jalannya X begini. Saya malu wahai Rasulullah. Saya nggak mau kelihatan aib saya. Apa kata Rasulullah? Ya, kullu khalqillahi hasan irfa izarak. Setiap ciptaan Allah itu indah. Angkat kainmu. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa larangan isbal itu kalau sombong. Kalau tidak sombong, boleh. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Orang ini tidak ada niat sombong. Orang ini bahkan niatnya supaya tidak kelihatan apa? Aib cacatnya. Tapi kenapa Rasulullah SAW tetap memerintahkan? Bahkan tidak memberikan uzur. Bahkan Rasulullah mengatakan setiap ciptaan Allah itu bagus ya tetap disuruhnya oleh Rasulullah SAW menaikkan ikhwata Islam azakumullah tapi kan ada hadis bahwasanya Abu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah inna izari yastarhi ya sarung saya ini suka merosot wa ini ahadu tapi saya berusaha untuk menjaganya jangan supaya merosot kata Rasulullah Inna falasta mimman yaf'alhu khuyala. Hai Abu Bakar, kamu melakukan itu bukan karena sombong. Ada yang mengatakan dari hadis ini berarti kalau sombong itu tidak kalau tidak sombong boleh. Kita katakan ini pemahaman yang aneh. Loh kok bisa begitu? Sekarang Abu Bakar Pak, ketika Isbal yang kainnya melorot itu sengaja apa enggak? Tidak, buktinya Abu Bakar mengatakan saya berusaha untuk menjaga jangan sampai merosot. Masa dibedakan yang sengaja diprosotin? Masa disamakan dengan seperti itu? Tidak bisa. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, Hai Abu Bakar, karena kamu melakukan itu karena tidak sengaja, kamu tidak melakukan itu karena som. Berarti kata para ulama, sombong itu kalau sengaja diprosotin. Kalau tidak sombong, eh, kalau dia tidak sengaja, berarti tidak som, sombong. Dan ini sesuai dengan riwayat Abu Daud di mana Rasulullah SAW bersabda apa? Kata Rasulullah SAW, Iya wal isbal, fa innahu minal makhilah. Jauhi oleh kamu isbal, karena isbal itu sendiri termasuk kesombongan. Ya. Cuman Pak, di zaman ini jenggot cingkrang itu identiknya dengan teroris Pak. Kebetulan yang suka ngebom katanya berjenggot cingkrang. Tambah lagi ISIS. ISIS juga berjenggot cingkrang. Belum lagi yang ada di Nigeria tuh. ya katanya mereka itu orang-orang salafi juga. Mungkin salahnya salafinya salah pilih kali Pak. Akhirnya lagi-lagi kena jenggot, cingkrang. ya. Sehingga orang kalau ngelihat bapak berjenggot di atas mata kaki, awas, awas, ISIS nih. Kalau bapak punya istri bercadar, ISIS nih. Saya waktu kemarin ke mana ke, ke Medan sama istri, yang di bandara begitu. Ya, penjaganya bilang awas-awas ISIS. Cuekin aja. Ini kenyataannya kalau Islam azakumullah. Padahal jenggot itu sunnah Rasulullah. Cingkrang itu sunnah siapa? Rasulullah. Apakah hanya karena sebagian orang yang berjenggot dan cingkrang itu arogan kemudian langsung kita salahkan jenggotnya? Iya. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang banyak mencuri curanmor? Kenapa nggak disalahin juga? Bahkan yang cingkrang diketawain, orang yang pakai celana sepaha setengah paha dibiarin. Yeah. Saya punya teman di Jakarta diledek sama orang. Pak, banjir ya katanya. Gara-gara celananya cingkrang. Pak. Kebetulan yang ngomong itu celananya pendek. Situ lebih dalam banjir. Kenapa harus diledek? Ini kan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk isya. Ya? Baik, kita mau sholat isya dulu. Nanti setelah sholat isya kita buka tanya jawab. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Sudah kita sebutkan tadi bahwa manhaj salaf itu hakikatnya adalah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena salaf itu sebagaimana didefinisikan oleh Imam Ghazali, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salaf itu didefinisikan Imam ya para ulama juga seperti yang sudah saya sebutkan tadi dalam kitab Jauharut Tauhid Al-Baijuri itu mereka adalah tiga generasi yang diutamakan. Dan di zaman ini Bapak sekalian, perkembangan dakwah Ahlus Sunnah Salaf Alhamdulillah menggembirakan. Hampir di seluruh negeri dakwah untuk memurnikan kembali kepada mati memurnikan Islam dan kembali kepada Al-Quran dan Hadis telah menyeruak di negeri-negeri. Namun tentunya Bapak sekalian hal seperti ini membuat musuh-musuh Allah seperti Yahudi dan Nasrani tidak senang. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa kalau umat Islam telah kembali kepada pemahaman yang benar, kepada pemurnian Islam, berarti Islam akan kembali jaya. Islam akan kembali berkibar. Sebagaimana dahulu di zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ketika kaum muslimin mengagungkan Al-Quran dan hadis, Allah jayakan ke mereka. Maka mereka berpikir bagaimana caranya supaya dakwah sunnah ini tidak berkembang. Maka yang mereka lakukan dan mereka lancarkan apa apa. Yang pertama mereka menyokong habis-habisan pemikiran-pemikiran yang sesat. Yang paling utama adalah Syiah. Nah, Syiah itu yang paling benci kepada Ahlussunnah wal, wal Jamaah. Syiah Rafidhah yang ada di Iran terutama. Mereka punya keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah itu bahwa yang menyakiti Ahlussunnah itu sebuah perkara yang agung. Makanya mereka sokong. Orang-orang Amerika, ya, Universitas Uni Soviet, Cina-nya sangat mendukung. Kenapa? Karena ini untuk memerangi dakwah al yang terus melebar, terus merebak. Iya. Yeah. Dan ini sebuah tantangan tentunya apa Islam. Dan kita sebagai yang berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis dan ingin memelihara kemurnian ya agama ini pun tidak boleh tinggal diam. Kita harus berdakwah, kita harus mengajak manusia, kita harus sampaikan kepada manusia tentang al-haq dan kebenaran. Dan kemudian kita sibukkan dengan menuntut ilmu dan menyampaikan kepada kaum muslimin. Setiap kita harus berdakwah, setiap kita berpikir bagaimana saya bisa mengajak orang lain. Bayangkan kalau ada di tempat sini satu orang yang bisa mengajak 10 orang saja. Ya, dan setiap 10 orang mengajak 10 orang lain luar biasa. Ya. Harus ada semangat Pak untuk berdakwah, menyelamatkan kaum muslimin dari akidah yang berbahaya yang bisa merusak apalagi kita tahu ya di terutama di Pulau Jawa, di Indonesia juga kristenisasi itu luar biasa. Ya, saya dikabarkan oleh Ustaz Khalid Samudi bahwa di Merapi sana ada sebuah perkampungan yang tadinya 90% muslim sekarang berubah 90% non muslim. Banyak yang murtad dan pemurtadan itu luar biasa. Kenapa kaum muslimin banyak murtad, Pak? Apakah karena miskin? Itu diantara faktornya. Yang paling besar faktornya karena kosongnya keimanan. Ketika iman mereka luluh, ya. Ketika iman mereka lemah, ketika disodori dunia mereka mau menukar akidah dengan dunia. Tapi kalau kaum muslimin akidahnya kuat, ya, disodori apa namanya berbagai macam perhiasan dunia tidak akan bergeming, Pak. Makanya dari itulah ikhwata ya Islam azakumullah disinilah fungsi kita. Kita yang alhamdulillah sudah merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, sudah menuntut ilmu di majelis ta'lim. Jangan berkata, "Ah, yang penting saya sudah selamat." Tapi kita berpikir bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita yang menjadi incaran-incaran untuk orang-orang Kristen, demikian pula orang Syiah. Ya, kita selamatkan mereka, ajak mereka kepada kebenaran, ini yang kita pikirkan Bapak sekalian. Justru terkadang kita sesama ahlu sendiri sibuk untuk mencari kesalahan saudara-saudara kita sesama ahlu sunnah. Ya. Sampai akhirnya di masyarakatnya banyak orang yang gak sholat, di masyarakatnya banyak berbuat syirik. Tapi sibuknya apa? Ah, fulan sururi, fulan saruri, fulan apa lagi, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin pecah. Padahal tetangganya yang nggak sholat nggak didawahi Tetangganya yang berbuat syirik tidak didawahi Kenapa dakwahi dulu itu yang sangat besar itu? Ya. Yang sangat disayangkan menurut saya adalah perkara yang seperti ini. Kita dakwahkan ya kepada tauhidullah jalla wa ala. Jangan mudah untuk menuduh si fulan itu ahli bid'ah kecuali dengan sesuatu yang telah nyata. Karena banyak di antara kita maaf-maaf saja Pak. Terkadang adanya perselisihan masalah istihadi saja. Masalah yang sifatnya apa? Istihadi. Yang diklaim itu sebagai sebuah manhaj yang tidak boleh disalahi. Ikhwatul iman, azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, kita setiap kita harus berdakwah. Syekh bin Baz berkata, kewajiban berdakwah di zaman ini bukan hanya kewajiban para ulama. Bahkan setiap muslim harus berdakwah. Di zaman ini yang penuh dengan apa? Kebodohan. Setiap antum harus mau berdakwah. Maksudnya dakwah di sini bukan jadi ustaz ceramah mana mana bukan. Tapi setidaknya antum mengajak, mengajak keluarga antum, antum ajak itu ya teman-teman sekantor antum, Antum ajak itu teman-teman yang ada desa antum. Ajak ke pengajian. Suruh mereka dengar tentang apa? Ya, kajian yang hak. Mudah-mudahan mereka mau kembali. Nah, ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya, sebab apabila kita berpangku tangan dan semua kita mengatakan ah udahlah yang penting saya ngaji. Lalu siapa yang akan menyelamatkan agama kita ini? Dari ancaman-ancaman yang ingin menghancurkan agama kita ini. Kalau bukan kita, Ikhwata Islam, azakumullah. Apalagi antum tahu sendiri, media di zaman media di zaman ini yang menguasai siapa? Yahudi. Dan umat Islam ini sangat mudah terpengaruh oleh media. Jangankan yang belum ngaji, banyak udah ngaji pun sama juga. Sibuk di internet. Ya. Yeah. Terkadang saling caci mencaci, saling bantah membantah dengan kata-kata kasar dan yang lainnya. Bahkan terkadang seseorang yang tadinya orangnya nggak temperamenan gara-gara masuk internet jadi temperamenan, Pak. Ya, hati-hati Pak. Maka dari itulah kita sebagai seorang muslim gunakan media itu untuk betul-betul menutup ilmu. Jangan dulu masuk di dalam ranah dialog, debat dan yang lainnya, Pak. Jangan dulu. Yes. Jangan dulu kita masuk ranah dialog, debat dan yang lainnya. Siapa kita? Kita ini terkadang ya, kalau sudah masuk ranah debat, dialog, wah kayaknya rame ini. Padahal kita baru ngaji aja setahun dua tahun. Al-Quran belum kita kuasai, hadis belum kita kuasai. Kita belum baca kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Masih banyak kitab ulama yang belum kita pelajari, tapi kita sudah pandai berdebat. Padahal kata para ulama terdahulu apa? Man halau babul jadal, ughlika alaihi alaihi babul amal. Siapa yang dibukakan kepadanya pintu berdebat, akan ditutup darinya pintu beramal. Jauhi ya, Pak. Bapak sudah hafal berapa hadis? Arba'in Nawawi yang aja nggak hafal-hafal. Tapi aku yang mentahdir orang. Masya Ya. Bapak sudah belajar berapa ayat Al-Quran yang sudah Bapak pahami. Coba perhatikan. Ya. Lihat para ulama terdahulu mereka sibuk dengan apa? Ilmu, ilmu, ilmu, dan ilmu. Coba Bapak duduk di majlisnya para ulama di zaman sekarang ataupun yang sudah meninggal dahulu yang pernah duduk Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Apakah majlisnya disibukkan dengan sifulan, sesat sifulan, sesat sifulan, sesat sifulan, sesat tidak isinya ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Itu yang difokuskan oleh mereka supaya apa tumbuh penuntut ilmu yang kokoh keilmuannya ya sehingga mereka betul-betul paham mana yang hak dan mana yang yang batil dan mereka pun bisa berdakwah dengan penuh hikmah bukan dengan ya sebatas semangat untuk memfonis manusia ikhwatul iman azakumullah kemudian akhi yang penting kita yang perlu dan sangat kita butuhkan di zaman era, era, era seperti ini globalisasi, kita butuh akhlakul karimah. Akhlak. Jangan Anda katakan akhlak itu ah, yang penting saya akidahnya bagus. Kalau akhlak nomor 18 tidak bisa. Karena Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan hasinum khuluqa Orang yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling baik ah, akhlaknya. Berarti akhlak yang baik itu menunjukkan kepada akidah yang baik dan keimanan yang baik. Kalau imannya baik, saya yakin akhlaknya pun baik. Makanya Rasulullah orang yang paling baik akidahnya, maka beliau pun yang paling baik akhlaknya. Bahkan Rasulullah ketika mengabarkan akan munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman, di antara solusinya adalah akhlak. Kata Rasulullah, taji'ul fitnah fayaqulul mu'min nanti akan datang fitnah seorang mukmin akan berkata apa hadhihi muhlikati ini yang akan membinasakanku sumatan kasyif kemudian fitnah itu pun pergi summa fitnah lalu datang fitnah lain Fayaqulul mu'min hadhi wa hadhihi. Seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Dan Rasul sabda apa? Faman arada an yuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, falta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian apa? Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Antum suka nggak kalau ada orang datang ke antum dengan wajah berseri-seri? Suka tidak? Antum suka nggak kalau ada ketemu sama teman kok wajahnya abus? Tahu nggak abus? Musuh cemberut? Suka nggak? Kalau kita suka orang lain tersenyum kepada kita, kita pun harus suka tersenyum kepada dia. Kalau kita suka orang lain sopan santun kepada kita, kita pun harus sopan santun kepada dia. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah di akhir zaman, Pak, di akhir zaman. Kita mendatangi manusia sebagaimana kita suka untuk didatangi dengannya. Itulah yang diperintahkan. Maka dari itu yang akan Islam akhlakul karimah di zaman ini penting sekali. Ya, untuk memperlihatkan keagungan Islam, keindahan Islam, citra Islam, Citra Islam ini sudah banyak tercoreng oleh para pemuda yang begitu semangat ingin membela agama tapi dengan cara apa? Kasar, arogan, dan yang lainnya. Sehingga akhirnya banyak orang-orang non-muslim menganggap itu memang Islam teroris. Padahal tidak demikian yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Betapa butuhnya kita sekarang di zaman ini, akhi, kepada akhlakul karimah, akhlak dan akhlak. Kemudian di zaman yang ya penuh dengan fitnah di zaman globalisasi seperti ini. Penting kita untuk selalu menjaga ukhuwah Islaminya. Ya, di antara kita berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang bisa menyebabkan permusuhan di antara kita. Karena setan itu pintar, Pak. Kata Rasulullah Inna syaitan qad an qad aisa an ya'budahul Musallum setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang yang sholat. Walakin tapi setan punya cara lain. Bitahrish bayinahum dengan menumbuhkan bibit-bibit penyakit apa permusuhan di antara mereka. Itu caranya setan. Kadang kita bermusuhan dengan sesama teman gara-gara dunia. Iya, Hati-hati dari itulah kita harus menjaga ukhuwah. Kita harus ada saling nasihat menasihati. Yang terpenting juga kita harus senantiasa tunduk kepada kebenaran. Kalau memang kita salah, kita akui bahwa kita memang salah. Penting sekali di zaman ini, akhi azakumullah. Antum melihat bagaimana orang Syiah yang sangat hebat persatuan mereka di zaman ini. Ya, untuk menghancurkan Ahlus sunnah wal jamaah. Maka dari itu ini yang harus kita perhatikan juga dalam era globalisasi yang kita lihat luar biasa ini. Kemudian juga yang akal, asli ya akal Islam azakumullah. Yang terakhir adalah bahwa jangan lupa selalu menuntut ilmu Allah, duduk di majelis ta'lim. Jangan disibukkan oleh berita-berita sana sini simpang siur jangan. Antum tahu Umar bin Khattab sebagaimana dalam Bukhari dan Sahihnya pernah bercerita adalah dahu, ya adalah aku dan tetanggaku saling bergantian menuntut ilmu ke Rasulullah. Hari ini aku pergi, maka tetanggaku yang mengerjakan ladangku. Besok dia pergi, aku yang akan mengerjakan ladang dia. Di sore harinya ketika kita pulang kami mengabarkan ilmu apa saja yang kami dapatkan dari Rasulullah SAW Wasallam. Dan waktu itu kata kata Umar bin Khattab dada-dada kami menjadi sempit karena kami mendengar akan datangnya sebuah pasukan besar Raja Gosani yang ingin menyerang kota Madinah. Syekh Abdul Malik Ramadhani ketika memberikan faidah dari hadis ini beliau mengatakan, perhatikan Ya. Ketika mereka mendengar kabar bahwa Raja Gosan hendak apa namanya menyerang kota Madinah, mereka tetap tidak lepas dari menuntut ilmu. Tetap tidak lepas dari menuntut ilmu. Sementara kita terkadang habis waktu kita untuk ngikutin berita ini, berita sana, berita ini, berita sana. Bahkan terkadang kita sendiri jadi ketakutan, Mas. Iya. Maka jangan kita sibukkan dengan hal-hal seperti itu. Kita sibukkan dulu terus menuntut ilmu, gali ilmu dan mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, sehingga pada waktu itu langkah kita pun, perjuangan kita pun sesuai dengan ilmu dan tuntunan para ulama, ulama itu yang sangat penting sekali. Terutama antum para pemuda akhi, segera mendekat kepada para ulama yang supaya kita perjalanan kita ini betul-betul dibimbing oleh para ulama yang hak yang benar bukan ulama-ulama su ataupun orang-orang yang diulamakan padahal mereka bukan ulama semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas kebaikan dan diberikan kepada kita khusnul khatimah dan kesabaran di atas sunnah amin ya rabbal alamin kita buka tanya jawab nah Bagaimana menghadapi sikap kaum ahwa yang selalu memfitnahi ahlu sunnah kita dalam berdakwah? Yang namanya memfitnah kita itu tidak aneh, sudah sunatullah lah Pak. Jangankan kita, antum, Nabi dan Rasul saja yang lebih baik akhlaknya dari kita. Saya mau tanya, antum sama Rasul haknya lebih baik siapa? Rasulullah Rasul sampai dipuji oleh Allah wa inna ta'ala khuluqin azim sesungguhnya hai Muhammad engkau berada di akhlak di atas akhlak yang agung tapi Rasul dimusuhi apa difitnah tidak dituduh keji tidak ya sudah sudah sunatullah gimana yang penting kita sudah berakhlakul karimah menyampaikan ilmu dengan cara yang baik ya kalau mereka tetap memfitnah itu sebuah sunatullah ujian dalam berdakwah Makanya apa? Ya, dengan kita sabar menghadapi itu, itu adalah kunci kesuksesan dalam berdakwah. Nah, kita ikuti para nabi bagaimana kesabaran mereka dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi orang tua yang kental dengan adat? <clears throat> menyakit menyikapi orang tua yang kental dengan adat adalah dengan cara berbakti yang kuat sambil kita memberikan masukan antum tahu saat bin Abi Waqqas dipaksa oleh ibunya untuk murtad dari agama Islam sampai ibunya bersumpah aku tidak akan makan tidak akan minum Ya. Tapi saat bin Abi tetap aja berbakti sama orang tuanya, ditemani ibunya yang nggak mau makan dan minum itu. Sampai akhirnya kata saat hai ibu, kalau ibu punya seratus nyawa kemudian satu persatu melayang, aku tidak akan mau murtad dari agama ini. Akhirnya ibunya capek makan juga. <laughs> Iya. Tapi subhanallah, walaupun demikian saat tetap berbakti kepada ibunya, tetap menemani ibunya, tetap melayani ibunya, Demikian seharusnya kita. Walaupun orang tua kita kelihatannya wah ya, ya sudahlah. Mudah-mudahan dengan bakti kita kepada orang tua ya dan kesabaran saya untuk menghadapi mereka, Allah berikan jalan yang terbaik. Karena Allah berfirman innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Disebutkan bahwa memelihara jenggot itu fitrah, tapi jenggot saya sulit tumbuh. Sama saya juga. Boleh nggak memakai obat penumbuh jenggot? Tidak perlu. Bahkan sebagian ulama menganggap itu makruh karena tidak pernah dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Jadi udah biarin aja lah Pak. Nggak, nggak punya jenggot juga nggak apa-apa. Bersyukur. Saya juga bersyukur jenggot saya sedikit Pak. Nah, terkadang butuh juga ustadz yang kurang jenggotnya sedikit. Ya. Ada ustadz ini kita harus masuk ke, ke sini Ustaz. Tapi mereka nggak mau menerima yang berjenggot katanya. Ya udah kita bisa masuk, alhamdulillah ada manfaatnya juga. <laughs> ya. Apa makna dan batasan gulu berlebih-lebihan dalam agama? Gulu itu adalah melampaui batasan yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. ya. Contoh gulu misalnya orang yang membuat buat ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah. Berarti sudah melampaui batasan. Rasulullah zikir setelah sholat hanya membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wa taala syarika. Kalau antum berpikir ah 33 kecil sekali ya. Ah, saya mau tambah subhanallah 330. Alhamdulillah 330 Allahu Akbar 330 ditutup ditutup dengan la ilaha illallah 10 1000 saya kita katakan anda gulu berlebihan kenapa karena Rasulullah saja tidak seperti itu apakah anda lebih tahu tentang kebaikan dari Rasulullah Ya. Anda sudah berlebih-lebihan dalam beragama, tidak boleh. Nah ini Pak, ya hati-hati dengan namanya bulu berlebihan. Berlebihan itu bisa terhadap ustaz. Uh, saya kalau nggak kalau bukan ustaz ini saya nggak mau. Emangnya kenapa? Habis ini enak cara menyampaikannya. Jangan begitu Pak. Wah karena ustadz ini menurut saya Masya Allah Ini gulu Terkadang gulungnya kita kepada seorang ustadz Berlebihan tidak boleh. Ya. Kita ambil ilmu-ilmu dari setiap ustadz yang kita ketahui kuat keilmuannya tanpa kita berlebihan kepada kepada mereka guru. Jangan. Ya. Biasanya kalau kalau guru sama ustadz kemudian melihat kesalahan ustadz langsung pergi biasanya bro. Seringnya seperti itu. Ya. Demikian pula jangan gulu dalam beribadah. Contoh misalnya Rasulullah pernah masuk ke masjid didapati tali terikat di antara dua tiang. Kemudian apa yang terjadi? Rasul bertanya, ini tali siapa? Ini tali istrimu Maimunah. Dia kalau sholat tahajud dan sudah capek, dia sholat sambil bergelantungan di tali itu. Rasulullah Copot tali ini. Yusolli ahadukum ala nasyaqih. Hendaklah seseorang sholat dalam keadaan dia sama semangat. Rasulullah melarang seseorang memaksakan sholat dalam keadaan dia mengantuk. Tidak boleh. Nah ini apa Islam azakumullah ya. Jadi gulu itu artinya melebihi batasan yang dibataskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama yang telah bermadhab. Kemudian bagaimana dengan kita? Apakah kita harus juga bermadhab? Pak, tidak ada satupun para ulama di zaman dahulu yang mengatakan harus ikut satu madhab. Gak ada apa. Tapi kan banyak seperti Imam Nawawi Asyafi'i, Imam Ibnu Ajar Asyafi'i, kita katakan kenapa mereka dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki dinisbatkan kepada mazhab Imam Malik. Dijawab oleh Imam Bukhari, mereka dinisbatkan kepada mazhab tertentu karena dalam masalah usul-usul pokok-pokok kaidah-kaidahnya lebih banyak condong kepada pokok-pokok kaidah suatu mazhab. Sehingga dinisbatkanlah kepada mazhab tersebut. Adapun orang awam yang tidak paham pokok-pokok dan kaidah suatu mazhab tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab manapun juga. Yang kedua apa? Para ulama tersebut ternyata tidak mengikatkan diri harus di atas mazhab syafi'i, tidak boleh keluar, tidak. Sudah saya sebutkan tadi seperti Imam Nawawi menyalahi mazhabnya sendiri, Imam Al-Khattabi menyalahi mazhabnya sendiri, Imam Ibnu Hajar menyalahi mazhabnya sendiri dalam beberapa dalam banyak masalah. Artinya mereka tidak pernah mengatakan tidak boleh keluar dari madhab Syafi'i tidak pernah. Orang yang mengatakan wajib kamu satu madhab nggak boleh keluar berarti sama saja mengatakan bahwa madhab kamu itu yang paling benar, yang lain salah. Tidak bisa seperti itu. Orang yang mengatakan wajib satu madhab saja ini menyelisih para ulama madhab. Kenapa? Dahulu Imam Syafi'i waktu masih hidup ada dua madhab. Madhab Maliki, madhab Hanafi. Kenapa mazhab Imam Syafi'i nggak ikut satu madhab saja? Kenapa mendirikan pendapat tersendiri? Imam Ahmad ketika masih hidup ada tiga madhab. Ini semua menjadi sebuah saksi yang kuat, Pak, bahwa mereka tidak pernah mewajibkan apa? Harus mengikuti satu madhab. Yang terpenting lihat dalilnya. Siapa yang di atas dalil, amalkan. Makanya kalau antum ditanya apa madhabku, jawab madhabku madhab Rasulullah yang sesuai dengan dipahami oleh para sahabat tadi dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Iya. Dikatakan tadi tidak boleh fanatik, tapi kenapa para ulama dahulu bermadhab jika tidak boleh fanatik? Kan sudah saya jawab, jawab tadi bahwa para ulama tidak fanatik dengan madhabnya. Bahkan mereka sering menyalahi madhabnya sendiri karena melihat adanya dalil yang lebih kuat. Ya. Bagaimana menghadapi orang yang kita dakwahi tapi ia menolak dan mencaci kita? Memang itu resiko dakwah. Kalau antum nggak mau dicaci jangan berdakwah. Resikonya orang yang berdakwah itu begitu pak. Ya kita berdakwah dicaci. Makanya antum harus membiasakan diri dicaci. Ya. Di telinga antum itu udah kebal dengan cacian, masya Allah. Sehingga pada waktu itu hati kita tidak mudah panas. Kalau kita dicaci panas, berarti kita belum pantas jadi ustaz. Belum pantas jadi dai, saya katakan. Panas, uh. Akhirnya apa? Ini pengaruh loh Pak dalam berdakwah. Panasnya kita ketika dicaci itu kata para ulama intisor linnas sama aja kita marah membela diri. Padahal Rasulullah dahulu tidak pernah marah kalau dirinya dicaci. Tapi kalau agamanya yang dicaci, baru Rasul marah. Kalau kita, diri kita dicaci, marah. Dan terkadang mengatasnamakan agama. Gitu. Ya. Nah ini yang bahaya Pak. Maka dari itu seorang dai ya di antara sifatnya adalah sabar, halim, tidak cepat emosi. Ya. Biasanya kalau dai-dai muda rata-rata cepat marah. Kenapa Rasulullah SAW dahulu e, diutus pada umur 40 tahun? Karena itulah puncak kedewasaan seorang laki-laki. Kurang dari 40, apalagi masih 20 tahun, 30 tahun, ah udah. Biasanya cepat emosi, Pak. Semangatnya mengalahkan ilmu terhadap. Seringnya terjadi begitu walaupun tidak setiap ya orang seperti itu. Maka dari itulah ya siapapun anda sebagai seorang dai dahulukan ilmu daripada perasaan, dahulukan ilmu daripada semangat. Kalau anda berdakwah dicaci senyumlah, Ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan. Antum jangan kalah sama orang-orang Nasrani itu yang ya, yang sedang membawa misi kristenisasi. Dicaci maki senyum mereka. Ya di apa namanya digalakin tetap mereka bersikap baik kepada kita. Sabarnya minta ampun, Pak. Antum lihat orang-orang kristenisasi dikirim ke asmat pun bisa mereka. Dengan akhlak, dengan kelembutan, dengan bantuan. Kenapa kita sebagai umat Islam terkadang tidak bisa seperti itu? Termasuk saya sendiri mungkin juga belum bisa. Ya. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda menyikapi serta mencegah supaya kerestasi itu tidak merajalela? Sebetulnya kerestasi sudah merajalela masalahnya. Ya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mendakwahi yang sudah masuk Kristen supaya masuk Islam lagi. Ini yang harus kita pikirkan, Pak. Yang kedua, orang-orang yang belum masuk Kristen bagaimana dikuatkan akidahnya supaya mereka istiqomah di atas keislamannya. Nah, antum yang sebagai seorang pemuda, pikirkan nasib para pemuda itu. Para pemuda di zaman ini, Pak, menjadi sebuah incaran yang paling empuk dari media. Banyak pemuda, apalagi pemuda sedang labil, sedang mencari idola. Akhirnya yang diidolakan siapa? Bintang film, penyanyi, ya, pemain bola, dan yang lainnya. Nah, antum sebagai seorang pemuda ada nggak kepedulian untuk mengajak pemuda-pemuda yang lain? Bagaimana caranya supaya bisa mengucap para pemuda? Ya, itu yang kita pikirkan. Kalau misalnya anak-anak muda ini agak susah, anak-anak kecilnya diambil. Sebelum mereka berubah atau terpengaruh oleh media massa, anak kecil tuh. Karena anak kecil itu paling mudah. Dan saya merasakan sendiri, Pak. Ketika saya mulai berdakwah di kampung saya itu, saya ambil anak-anak kecil 30 orang. Tiap hari kajiannya sama anak kecil aja. Ya. Itu Daud dari tahun 97. Sekarang anak-anak kecil yang saya didik itu sekarang udah pada menikah. Justru mereka yang membela dakwah. Ya. Dari kecil kita didik. Sekarang pun harus begitu anak-anak kecil di kampung-kampung Ya Allah kita adakan TPA, adakan baca Quran dan yang lainnya kita bimbing semampu Bapak. Bapak bisa baca Quran, Alhamdulillah. Ah, kumpulin Bapak ya anak-anak kecil. Sini nak, ayo kita baca Quran sambil Bapak bawakan kisah-kisah para nabi. Jadikan mereka cinta kepada para nabi, cinta kepada para sahabat. Ya. Ini diantara salah satu usaha kita, Pak Jangan kita berpangku tangan, jangan. Antum lihat di Amerika, Pak, bagaimana giatnya dakwah Islam di sana. Bahkan mereka turun ke jalan-jalan, Pak, bagi-bagi brosur, memperkenalkan apa? Islam. Kenapa kita tidak seperti itu juga? Ya Karena masalahnya terkadang e, setelah kita ngaji itu malah semakin melempem kemauan apa lemah-lemah kemampuan berdakwah ini sesuatu yang salah. Seharusnya setelah kita ngaji sudah paham semangat berdakwah semakin berkobar, mengajak orang lain kepada kebaikan. Apa bedanya taklid dan ittiba? Taklid itu kata Ibnu Abdul Bar ikut orang tapi tidak mengetahui dalilnya. Sedangkan itiba itu artinya mengikuti orang tapi tahu dalilnya. Antum taklid sama ustad tapi antum tahu dalilnya karena ustad bawakan dalil. Itu namanya it. Tapi kalau antum taklid sama ustad tapi nggak tahu dalilnya, itu namanya tak taklid. Makanya setiap antum kalau bisa tahu dalilnya supaya kita beragama ini pun di atas keyakinan ya ketenangan sebab kalau antum cuma taklid doang kata ustadz yang namanya ustadz bisa jadi punya dalil bisa jadi tidak tidak punya dalil maka dari itu seorang murid harus rajin nanya dalil dan harus rajin mencari dalil supaya apa supaya ibadah kita pun tenang pak dalam ibadah kita ya pertanyaan-pertanyaan fikih ya, yang sifatnya detail tidak akan saya jawab. Ada pertanyaan tentang apakah kita harus mengikuti habaib, habib. Yang diwajibkan oleh Rasulullah kita ikuti siapa? Al-Quran dan hadis. Tapi kan ada hadis. Alaikum bi'itrati. Hendaklah kalian berpegang kepada itrohku. Itrohku itu adalah ahli bait. Berarti kalau ahli bait Rasulullah kita harus ikuti. Kita katakan hadis ini jangan dipahami sendiri. Pahami dengan ayat dan Al-Quran dan hadis yang maksudnya kata para ulama yaitu ahlul bait Rasulullah yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Adapun kalau ahlul bait Rasulullah itu tidak mengikuti Al-Quran dan hadis alias merubah-rubah syariat tidak boleh kita ikuti. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW akan munculnya fitnah ahlas. Ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa fitnah ahlas itu yang pertama kali yang memunculkannya adalah seorang laki-laki dari ahli baitku. Ini menunjukkan buat bu, tidak ada jaminan kalau dia ahli bait pasti benar belum tentu. Yang di zaman Rasulullah dari ahli bait siapa? Fatimah, anak-anaknya Hasan dan Husain. Ya, itu dijamin. Adapun yang sampai hari ini, maka tidak ada jaminan bahwa mereka itu pasti benar, belum tentu. Yang kedua, yang menamakan dirinya saya sebagai Habib belum tentu nasabnya benar. Ya, makanya juga harus diperiksa. diperiksa. Kadang ada orang ngaku-ngaku saya Habib, saya ini keturunan Rasul, Padahal setelah diperiksa nasabnya nggak benar. Ya hanya sebatas untuk apa namanya mencari keuntungan dunia. Ya Rasulullah SAW saja bersabda kepada Fatimah, apa? Hey eh, Fatimah, Salimim mali masyiki. Mintalah dari hartaku apa yang kamu mau. La ugni anki minallahi Aku tidak bisa menolong kamu dari adab Allah sedikit pun juga. Ya, kata Rasulullah, aku tidak bisa menolong kamu hai Fatimah dari azab Allah sedikit pun juga. Ini menunjukkan bahwasannya hanya karena seseorang itu keturunan Nabi, lantas ia merasa bahwa surga itu milik dia. Ya, ini tidak benar, Pak. Allah malam segera cukup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari ke kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.